Bismillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siang Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian ke-24 yang mana kita masuk kepada bab yang keempat, bab hukum puasa Ramadan. Maka sebelum kita memberikan kajian, silakan kepada ikhwan untuk mentasmi almatu. Sebagian aja. Sebagian ikhwan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ru'yatillah masih di dalam bab yang keempat bab hukum puasa Ramadan wa huwa fardhu ain di pelajaran terakhir beristidlal penulis dengan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar yang membicarakan tentang permasalahan rukun dari Islam adalah di antaranya setelah syahadat dan salat membayar zakat dan juga al-hajj maka juga adalah puasa Ramadan. Kemudian di pelajaran hari ini kita masuk kepada hadis yang ma'ruf hadis Jibril yang mana penulis di sini menukilkan dari dua sahabat yang pertama dari Abi Hurairah dan dia muttafaqun alaih dan yang ketiga dari hadis Umar bin Khattab yang berkesendirian Imam Muslim di sahihnya dan ini yang sudah antum hafal di al-usul atau atau di kitab salah satu usul maka kita masuk kepada hadis setelah Ibnu Umar hadis Abi Hurairah di nomor ke-57. Hadis ini ma'ruf, mungkin tidak usah diserah dengan panjang. An Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barizan yauman linnas. Fa'atahu Jibril faqala mal iman qala al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa bi wa rasulihi wa tu'mina bil ba'd. Qala wa mal Islam qala al Islam an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqima shalah tu'addi zakat al mafruḍah wa tasuma ramadan. Qala wa mal Islam qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara Qala qama tasa'ah qala mas'ul anha bi'alami minas sa'il. sarbiruka an asratiha idza walat al-amma rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibil al-buhmu fil bunyan fi khamsi la ya'lamuhuna illallah summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha indahu ilmu sa'ah di dalam surat al Luqman. Kemudian summa adbara faqala rudduhu falam yaru syai'an faqala hadza Jibril ja'a yu'allimun nas dinahum. Ini riwayat Muslim, nah ini riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah kisah tentang datangnya Jibril meminta dijawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang tiga perkara, al-Islam, wal iman, wal ihsan. Yang mana dijawab oleh Nabi, kemudian ditanya tentang as-sa'ah, maka dikatakan untuk permasalahan hari kiamat, al-mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. al masul anha bi'a'lami minas sa'il. Maka tidaklah yang ditanya tentang permasalahan as-sa'ah bi'alami minas sa'il. Lebih mengetahui daripada yang menanya. Sama-sama tidak tahu tentang permasalahan kapan waktunya hari kiamat dengan ditain Namun dengan asrofiha bisa kata Nabi dengan alamatnya. Dan ini pun yang sama diriwayatkan oleh <coughs> Umar ibn Khattab. Namun ma'ruf hadis Umar yang telah antum hafal di salah satu usul ada mukadimahnya, di mana mukadimahnya datang laki-laki kepada Nabi yang aneh. Maksudnya aneh bagaimana? Rajulun syadidu di siap. Pakaiannya baru seakan-akan baru keluar dari pabrik. Syadidu sawadi sya'ab. Rambutnya hitam, legam, tidak ada debu yang menempel dan sebagainya. Dan layu alaihi atharus Tidak diketahui bahwa orang ini datang dari safar dan wala minna ahadun dan dari ahlul Madinah. Jika orang tidak diketahui dari ahlul Madinah, mungkin dia datang dari Mekah, dari Taif, dari Riyadh, dari Jeddah, paling sedikit kelihatan bekas safarnya. Kalau misalnya dia baru datang, kemudian mandi dan sebagainya, tidak terlihat pakaian safar, bisa jadi. Namun di sini dia datang langsung di depan Nabi dan depan para sahabat. Tidak tahu dari mana asalnya. Dan hitam legam rambutnya, tidak ada bekas debu. Kalau dia memang baru saja datang dari rumah sipulan kemudian datang ke masjid, akan terlihat di padang pasir yang angin kencang bekas dari tiupan angin di rambutnya akan ada debu-debu dan begitupun pakaiannya putih bersih seakan-akan baru keluar dari pabrik maka ini bukan orang biasa apalagi tidak ada orang Madinah yang mengetahuinya menandakan ini bukan manusia biasa kemudian disebutkan di mukadimah fa'asna daruk di ila rukbatai maknanya dia datang mendatangi Nabi dan merapatkan duduknya dengan Nabi. Maka dari sunnah juga di saat antum menuntut ilmu datang kepada gurunya dengan siap menghadap kepada gurunya siap untuk menerima ilmu dan sebagainya. Kemudian sama menanyakan akhirnya anil Islam dijawab dengan lima rukun Islam dan poin pendalilan di sini adalah wakasum Ramadan bahwa rukun Islam puasa Ramadan. Setelah melaksanakan sholat dan bersyahadat, membayar zakat juga dan melaksanakan haji, maka juga puasa Ramadan. Kemudian ditanya tentang al-iman sama, dijawab seperti rukun iman yang enam. Dan dijawab tentang al-ihsan, antabudallah ka'anna katarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Maka agar kamu melaksanakan peribadatan kepada Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan kamu melihat Allah. Namun jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka ibadahlah kepadanya seakan-akan Allah itu melihat kamu. Sehingga ibadahnya benar. Dan ibadahnya ikhlas. Meskipun badannya capek dan sebagainya karena seakan-akan Allah melihatnya, maka dia melaksanakan amanah yang Allah wajibkan kepada dirinya. Kemudian ditanya tentang asa sama di sini pun dia menjawab, malmas mas'ul anha bi'alami minas sa'il." Detail kapan hari, jam, menit, detik hari kiamat tidak ada yang tahu. Bahkan yang ditanya sama dengan yang menanya tidak tahu. Namun, tanyakan tanda-tandanya bisa dijawab. Maka semua tanda-tandanya sama seperti di hadis Abi Hurairah, hadis Umar pun sama, antalidal amatu rabbataha wa antaral rufatal uratal ala ya asya yatatawaluna fil bunyan. Dua alamat di sini. Antalidal amatu rabbataha. Di mana budak-budak belia melahirkan anak-anak tuannya. Disebutkan, ditafsirkan oleh para ulama banyak tafsiran, namun yang mendekati maka pada saat menjelang hari kiamat banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya ataupun secara umum orang tuanya. Ini tafsiran dari para ulama di mana seorang budak melahirkan anak tuannya. Budak belian dihubungi intim dengan tuannya dan melahirkan anak tuannya. Istilahnya adalah anak-anak durhaka karena dia anak dari tuannya, sehingga menghina ibunya yang seorang budak. Maka dikiaskan seperti itu ditafsirkan para ulama banyak ukukul walidain. Anak-anak yang berdosa kepada orang tuanya. Lantar wabuka tarbuwa kalkala tadi asya. Maka ini lafadznya lebih detail lagi bahwa kalau akan melihat orang yang miskin apa dan telanjang kaki dan pakaiannya tidak sempurna karena memang tidak mempunyai uang untuk membeli pakaian. Kemudian dari yang mana dia itu penggembala-penggembala kambing. Kemudian tidak lama setelah itu berlomba-lomba membangun istana. Berlomba-lomba membangun rumahnya, vilanya dan sebagainya. Maka ini tanda bahwa di hari kiamat menjelang hari kiamat orang-orang dibukakan rizkinya sehingga banyak orang-orang kaya dan di dalam hadis di riwayat lain sampai seseorang mempunyai zakat ingin membayarkan zakatnya tidak ada orang yang mau menerimanya karena semuanya sudah tidak fakir lagi kemudian di akhirnya disebutkan orang ini menghilang begitu saja dan Ditanyakan siapa itu ya Rasulullah? Dikatakan kainahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang diutus oleh Allah untuk mengajari agama kalian. Apa itu menanyakan Islam dan iman dan ihsan. Itulah maratib hadis Maka dari hadis yang masuk, masgur dan ma'ruf ini yang tidak usah disarat secara detail lafaz-lafaz yang bermakruh, maka wajah pendalilannya mana? Lafaz bunyal Islam di hadis Ibnu Umar. Dan lafaz akhbirni anil Islam di hadis Abi Hurairah dan di hadis Umar, maka disebutkan asyam bahwa apa itu rukun Islam dan apa itu pondasi Islam dikatakan asyam maka di sini menandakan asyam Ramadan yufidul wujud. Kenapa? Karena dia asas dari agama Islam. Maka selesailah tiga hadis yang disebutkan oleh penulis nomor 56, 57 dan 58. Maka semua hadis ini wajah pendalilannya adalah dijadikan siam Ramadan sebagai asas fondasi Islam. Maka kalau dia itu asas fondasi Islam, yang harus tidak bisa tidak untuk dipenuhi, maka berarti hukumnya wajib. Ini poin pendalilan tentang hukum puasa Ramadan wajib. Sekarang kita masuk kepada pendalilan lafaz yang lain. Bahwa lafaz farada atau yukrida yufidul wujud. Ini pembahasan kita sekarang. Maka kita masuk kepada hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanu yasumuna asura qabla an yuqrida ramadan wa kana yawman tustaru fihi al-ka'bah falamma farada Allah ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man syaa'a an yasumahu fal yasumhu wa man syaa'a an yatrukahu fal yatrukhu muttafaqun alaih maka di sini penulis mendahulukan hadis yang mutafakun alaih, kemudian setelah itu yang setelahnya, jika lafadznya sama. Maka datang juga dari sahabat yang kedua dari Jabir ibnu Samurah yang lafadznya sama, maka datang setelahnya karena diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian di sahihnya. An Jabir bin Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'muruna di yaumi asura wa yahussuna alaih wa yata'ahad wa yata'ahaduna indahu falamma qurida lam ya'murna wa lam hadis Aisyah dan hadis Jabir Ibnu Samurah keduanya hadis yang sahih yang satu mutafakun alih dan yang satu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan maknanya pun hampir sama dan pendalilannya kalimat kuridah maknanya diwajibkan. Maka di hadis Aisyah kita kembali kita artikan dulu kaum muslimin melaksanakan puasa Asyura. Maka ini hadis yang datang dari Aisyah bahwa dulu kaum muslimin melaksanakan puasa Asyura. Dan begitu pun sama di hadis Jabir. Kemudian setelah diperintahkan puasa Asyura qabla an yufrid Ramadan sebelum diperintahkan puasa Ramadan Wa kana yauman tustaru Ka'bah. Dan hari Asyura itu dijadikan oleh orang-orang jahiliyah untuk membungkus Ka'bah. Maka di saat turun Faramallahu Ramadan, perintah Ramadan diturunkan oleh Allah, hukumnya berubah dari puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Maka Berkata Rasulullah SAW, "Man syaa an yasumahu yasumhu. wa man syaa an yatrukahu yakrukhu. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura maka puasalah. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya maka ditinggalkan tidak apa-apa. Faedah dari hadis ini dari segi pendalilan adalah salam faradallahu ramadana di saat Allah mewajibkan Ramadan maka lafaz qarada yufidul wujub. Dan faidah tambahan dari segi ahkam bahwa puasa Asyura adalah puasa yang tadinya wajib. Dengan dalil di hadis nanti di hadis Jabir dan juga di hadis Aisyah ini dan juga di hadis Ibnu Umar yang telah lalu bahwa dulu kami diperintah untuk melaksanakan puasa Asyura. Kemudian faidah dari hadis ini juga dimansuh, dihapus hukum dari puasa Asyura dengan adanya perintah puasa Ramadan satu bulan. Mana pendalilan dihapusnya? Kalau Allah Ramadan, Berkata Rasulullah, "Man syaa'a an yasumahu falyasumhu, wa man syaa'a an yatrukahu falyatrukhu." Setelah datang perintah Ramadan, maka puasa Asyura itu barang siapa yang ingin melaksanakannya, laksanakan. Jika tidak ingin melaksanakannya, maka boleh untuk ditinggal. Dan di hadis Jabir disebutkan, nabi bisiyam Yawmi Asyura. Ini pendalilan wajibnya puasa Asura di awal pertama sebelum datangnya perintah Ramadan ya'muruna karena lafaz amara yufidul wujub fil asl. Seperti penilaiannya di Al-Qur'an dari ladina yukhalifuna an amri. Maka hati-hati beware caution bagi mereka orang-orang yang menyelisihi an amri dari perintah Nabi. Maka perintah Nabi tidak boleh diselisihi menandakan wajib. Maka amr perintah Nabi adalah asalnya wajib dari ayat ini. antusi bahum fitnah wa bahum adabun alim. Ditakutkan diberikan oleh Allah fitnah di hatinya menjadi membenci kepada sunnah, membenci kepada Islam dan mencintai kesyirikan, kekufuran, kebidahan dan ditakutkan diberikan adab yang perih dan pedih. Maka di hadis Jabir jelas di bisiyam yaumi asyura wa alaihi wa yata'ahadna indahu. Ini juga bahwa Nabi memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada puasa tersebut. Lama kuridor Ramadan. Di sini dengan lafad kuridor marni lil majhul. Dihapuskan failnya. Siapa failnya? Lafzul jalalah Allah seperti di lewat Aisyah, "Falamma faradallahu Ramadan. Maka diriwayat Jabir dihilangkan lafzu jalalah Allah sebagai fa'il. Kalau mafuridu Ramadan, di saat diwajibkan puasa Ramadan, lam yakmurna wa lam yamhana. Ini yang menjadi pendalilan puasa Asyura hukumnya menjadi mansuh dari wajib yakmurna dan juga yata'ahadna indahu dan juga dulu Nabi sangat mementingkannya wa maka setelah diperintahkan puasa Ramadan yang satu bulan, lam yakmurna wa lam yanhana. Nabi tidak memerintahkan lagi untuk melaksanakan kewajiban asuro dan tidak meninggalkan yang maknanya sunnah. Ditinggalkan boleh, dilaksanakan juga boleh. Walam ahadna indahu. Dan tidak mementingkan sekali seperti wajib. Seperti di zaman dahulu. Maka mana wajah pendalilannya? falamma faraballahu ramadhana diriwayat Jabir dengan mabni lil majhul falamma Ramadhan ramadhanu maka ramadhanu jadi naibul fa'il i'rabnya kalau di hadis Aisyah falamma faraballahu ramadhana ramadhana menjadi maf'ulun bih maka ini utah. dua hadis Aisyah Jabir Ibnu Samurah dan juga hadis Tarha. hadis Tarha kisahnya lain dari Talha Ibnu Ubaidillah kisahnya lain. Lalu kenapa dimasukkan di sini? Karena ada lapor Arab Dan hadis Talha Ibnu Ubaidillah telah terdahulu dari kisah Arabi yang mana dia datang kepada Nabi, maka di sini disebutkan Antal Hatta Ibni Ubaidillah, kenapa Antal Hatta bukan Antal Hati? mamnu minas disebab apa? Al-alamiyah wa ziyadah ta ta'nif. Talha, Hudayfa, Ubaidah. Disebutkan bahwa Arabi datang kepada Nabi. Sa'irah ras. Apa makna sa'irah ras? Rambutnya gimbal. Keras. Dan memang begitu kebanyakan rambut-rambut dari orang-orang Arab keras. Jenis Indonesia yang jatuh ke bawah. Fakala ya Rasulullah, akhbirni mada faradallah Allah min as-salat. Fakala as-salatil khamsa ila an tatawwa asyai'a. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang faradallah ini syaitnya kalimat farad. Namun belum masuk. Ini masih tentang salat. Apa yang Allah wajibkan kepadaku dalam permasalahan salat dijawab salat lima waktu kecuali yang lainnya maka hukumnya sunnah seperti rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat duha, ini tatawu. Kemudian akbir mimma faradallahu alaiya minas siyam. Ini poin pendalilannya. Faradallahu alaiya farada yubidul wujud. Dari siam. Kepala sahra Ramadan ila antakawwa'a syaitan. Puasa Ramadan kecuali jika yang sunnah-sunnah. Selain yang Ramadan berarti sunnah. Seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, 6 hari, puasa Selasa ayam, ayam milbil, dan yang lainnya. Maka poin pendek Kemudian disebutkan akhir nabi maka Allah alaihi min zakat. Faqala wa ahdarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i'al Islam. Maka setelah menanyakan zakat dijawab oleh Nabi dan diberikan dari hukum-hukum Islam yang lain, maka orang ini dari baru ini berkata, "Walladhi akramaka la aqawwa'u syai'a wa la anqusu mimma faradallahu 'alayya syai'a." Maka kalau begitu, "Walladhi akramaka aku tidak akan pernah lagi menambah dan mengurangi daripada yang Allah wajibkan kepadaku. Dan ini telah dibahas di pelajaran yang lalu di bab apa? Keutamaan puasa terus masuk kepada pasal apa? Pasal min asbab dukhulil jannah. Dan di sini telah kita bahas bahwa hadis ini tidak menjadi pendalilan apa? Sengaja meninggalkan keutamaan nawafil. Sehingga tidak dijadikan ah nawafil itu tidak usah dilaksanakanlah. Kenapa? Tohah Ibnu Ubaidillah meriwayatkan dari Badu bahwa dia mengatakan aku cukup dengan kewajiban saja. Tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi. Maka dikatakan oleh Nabi, aklaha oleh Nabi, aklaha in sadaqah, au jannah in sadaqah. Maka masuk surga orang ini jika memang dia benar. Kita katakan di pelajaran yang lalu bahwa ini tidak menjadi pendalilan meninggalkan sunnah. Bahkan melaksanakan sunnah adalah suatu kenikmatan yang besar yang menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah seperti Allah berfirman in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Barang siapa yang mencintai Allah maka ikutilah aku sehingga melaksanakan sunnah-sunnah dengan mengikuti seluruh sunnah Nabi, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dicintai oleh Allah. Dan diampuni dosa-dosanya. Dan di sini yang menjadi poin pendalilan lafaz farada au yufridu yufidul wujud. Maka lafaz farada Ramadan yufridu Ramadan di sini yang menjadi pendalilan dari tiga hadis. Hadis siapa saja pertama Aisyah, kedua Jabir bin Samurah, ketiga Talhah bin Ubaidillah. Yang semuanya Hadis Ibnu Umar. Yang sebelumnya atau Tidak ada poin pendagangnya Furidot. Matai. itu? Itu tidak saya baca ya? Baik. Berarti tambah sekarang juga hadis Ibnu Umar. Ya tadi saya jelaskan tapi belum saya baca. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala Sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi. Kalimat amara bi siyamihi yufidul wujub juga. Kalau maqul Ramadan di sini dengan mabni lil majhul bahwa tujuan Allah dihilangkan, maka setelah diperintah puasa Ramadan, turika, maka ditinggal puasa Asyura. Wa kan Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa saumahu. Dan ini mauquf kepada Abdullah lafaz yang akhir bahwa Abdullah tidak berpuasa kecuali yuwafiqa saumahu. Menyepakati puasanya. Apakah dengan puasa sunnah-sunnah yang ada apapun mengikuti puasa Nabi wallahu alam. Yang jelas sekarang hadisnya menjadi empat tiga kisah tentang puasa Asyura yang masuk dari Ibnu Umar, Aisyah dan Jabir dari Ibnu Abdullah dan yang terakhir dari Talha Ibnu Ubaidillah. Maka di sini lapor Furidho di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Bada'iul Qawaid di saat membicarakan tentang kaidah kaidah yang bermakna wajib disebutkan yustafad al wujud kalimat al-fard. Maka dari perkara-perkara yang wajib adalah kalimat al-fard. Kalimat di makna wajib. Dan begitu pun berkata as dari ahli usul fikih di dalam kitabnya At-Tafsirah halaman 94 mengatakan al-fardu wal wajibu wahidun wa huwa ma yu'aqibu ala tarkihi. Maka lapor fardu dan wajib itu sama-sama hukumnya wajib dan berhak bagi orang yang meninggalkannya untuk diiqab, untuk diadab. Dan kalimat fardu yufidu bihil wujud juga seperti di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat Al-Qur'an. Al-hajju asfurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj. Fala rafatha wa fusuqa wa la fil hajj. Sahihnya faman farada fihinna. Berarti siapa yang menunaikannya dengan wajib pada bulan asfurun maklumat itu. Maknanya farada bimakna ulzima au aujaba nafsahu fi asur bil ihram maka jika dia melaksanakan haji pada bulan itu wala rafaqa wala suka wala jidal tidak boleh berjidal jidal kusir bentuknya kalau amar ma'ruf nahi munkar jika dia mampu lakukan namun jangan disibukkan dengan jidal dengan orang yang memang tidak mau diberikan nasihat akhirnya memalingkan dari zikir kepada Allah dan bahkan hatinya menjadi gemes karena diberikan sunnah tidak mau menerima misalnya maka jauhi jidat dan jauhi usapan usapan yang buruk di saat sedang haji maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini yang mana di pelajaran hari ini kita telah masuk kepada empat hadis dari pendalilan Warwar Yubidul Wujud dan juga tiga hadis yang menjelaskan tentang lapor-lapor dunia Islam kemudian disebutkan saum Ramadan di antaranya dari dunia Islam asas dari Islam maka menandakan puasa Ramadan itu wajib maka inilah yang bisa kita berikan wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa